Satu wa, saka kini wa. Nah, sudah sedahnya ada. Nah, sopan, ini YouTube gimana tuh? YouTube laban tuh. Balikan, belak balikan ya. Manis ya lumayan ya?

muy